Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin pemirsa dimanapun anda berada Senang sekali rasanya Saya Mona Ratuliu bisa kembali lagi bersama anda dalam Cahaya Hati sebuah program yang insya Allah akan mentransfer cahaya ke dalam hati Anda. Dan pada pagi hari ini sudah ada seorang ustadz di sebelah saya, Ustadz Abimaki yang insya Allah akan mentransfer cahaya ke dalam hati Anda pagi ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya dan bukan hanya Ustadz Abimaki saja, hmm. karena sudah ada ibu-ibu cantik nih Ustadz. Alhamdulillah. Iya, ya, Alhamdulillah. Ya, <laughs> ada ibu dari Majelis Taklim Ar-Rahmah, Kampung Irian, Teluk Pucung, Bekasi Timur ya Ibu ya? ya. Oh Bekasi Utara, aduh saya lupa nih. Assalamualaikum Ibu bajunya ini cerah sekali ya Ibu ya. Saya jadi minder sih Ibu ya. <laughs> Cantik-cantik sekali. Ya insya Allah hari ini kita akan bicara mengenai sejarah Al-Quran. Nah, uh, ada yang membaca Al-Quran setiap hari uh, ya minimal seminggu sekali lah ibu ya kalau lagi kalau malam Jumat insya Allah dibaca kan ibu ayasinan ibu ya insya Allah ya <laughs> nah ini kita perlu tahu juga nih Ustaz pengen tahu iya. juga Al-Quran ini sejarahnya bagaimana hmm. turunnya mengapa Al-Quran silahkan Ustaz yeah. Bismillahirrahmanirrahim Ini sesungguhnya sangat luar biasa sekali ya Ketika ingin melihatkan Al-Quran Karena sesuatu hal kekecewaan Rasulullah SAW Nanti ketika di akhirat Ketika mengatakan Qala rabbi inna qawmi takhudu hadhal qur'ana mahjura ketika umatnya yang masuk surga itu sedikit, Rasulullah bertanya, "Ya Allah, kenapa umatku kok hanya sedikit yang masuk ke dalam surga?" Dengan menyebutkan kalimatnya, "Umatmu itu banyak yang gak baca Quran, umatmu banyak yang tidak tahu Quran." Maka Rasulullah mengatakan, "Ya Rabbi, ternyata umatku hijrah ya dari Al-Qur'an." begitu. Tidak membaca Al-Quran, jujur saja mungkin ada di antara kita, bahkan di antara pemirsa mungkin setelah setahun, satu minggu ini belum pernah menyentuh Al-Quran. Bahkan ada yang mungkin sudah dua bulan tidak menyentuh Al-Quran. Bahkan ada yang sudah satu tahun belum pernah menyentuh Al-Quran. Iya, sentuh Al-Quran ya tadi cuma Yasin aja yang dibaca iya, ya. Iya. Kadang-kadang begitu orang mukmin ditanya apa itu Quran, kita bingung. Kalau seandainya coba, ibu kalau saya tanya Al-Quran itu apa? Jawabannya singkat saja apa? Quran itu adalah Alkitab. Alkitab, iya. Maksudnya Alkitab. Quran ini Alkitab ini kata lain daripada Al-Quran. Iya. Hmm. Jadi kalau misalnya Al-Quran ini apa? Al-Quran ini sering dikatakan firman Allah, katanya kan? Kalau ada yang mengatakan Quran itu firman Allah, subhanallah itu nilainya dikasih nilai dari 10 yang disiapkan. Karena apa? Masih kurang. Injil juga firman Allah. Iya. Taurat juga firman Allah, begitu ya. Yang harus diusus Al-Quran adalah firman Allah yang turun kepada Rasulullah Muhammad SAW melalui malaikat Jibril yang di dalamnya mengandung mukjizat secara lafaz dan secara makna. Mukjizat secara lafaz dan secara makna. Kalau ingin dikaji lebih ulang lihat dari Mabahithul Afi Ulumil Quran, Manaul Qattan itu sangat jelas sekali salah seorang ulama yang menyatakan tentang Mabahith fi Ulumil Quran, begitu ya. Selanjutnya apa? Bukan hanya sekedar itu, ada tantangan di dalamnya. Al-Quran itu sampai ditantang ataupun dalam kalimatnya dalam Al-Quran mengatakan wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih ya kan kalau Anda ragu terhadap Al-Quran coba kamu datangkan sekali saja satu saja satu ayat saja coba sekarang banyak profesor yang hadir kan banyak kiai yang hadir dari dulu sampai sekarang Allah tantang siapa yang bisa membuat Al-Quran Seahli sejarah pun Atau ahli bahasa pun Tidak ada yang sanggup membuat Al-Quran Tapi kita tidak pernah bangga dengan Al-Quran kan Karena kita tidak pernah membacanya mm-hmm. Sepinter apapun Coba bisa nggak bikin Al-Quran Kata Allah Iya Makanya kalau kita melihat sejarah Al-Quran Kita ingin melihat simpel saja Al-Quran ini terbagi dalam dalam beberapa beberapa poin ataupun tiga tiga apa namanya tiga periode satu di zaman Rasulullah di zaman Rasulullah. Di zaman Rasulullah ini Al-Quran waktu itu dikumpulkan di hati para sahabat. Iya. Sampai Rasulullah menyatakan la taktubu anni. Anda jangan sekali-kali menulis apa-apa yang aku katakan. Maksudnya hadis. Iya. Tapi tulislah Al-Quran. Maka ukirlah Al-Quran di dalam hatimu. Karena Rasulullah takut Al-Quran bersatu dengan hadis. Iya. Hmm. Makanya pertama kali hadis tidak boleh dicatat. Al-Quran. Jadi Al-Quran pertama kali dikumpulkan di hati para sahabat. Iya. Lalu Al-Quran di zaman Rasulullah pun ditulis, tapi alat aktab. Aktab itu adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk alat tulis. Kulit, misalnya tulang, batu, apa saja, dedaunan, ditulis Al-Quran. Tapi dalam aktab, belum seperti sekarang musab begini. Pokoknya berceceran, pokoknya alat aktab disimpan oleh para sahabat. Itu di zaman Rasulullah. Rasulullah wafat, Umar Ibn Khattab punya ide disampaikan kepada Abu Bakar untuk dikumpulkan Al-Quran ini. Begitu ya. Maka akhirnya Abu Bakar menyetujui Al-Quran untuk dikumpulkan. Boleh dikumpul. Awal mulanya tidak mau dikumpulkan oleh Abu Bakar. Kenapa? Karena katanya ini tidak dilakukan oleh Alaihi Wasallam Takut sesuatu perbuatan yang bid'ah. Tapi Umar bin Khattab menyatakan kalau seandainya Al-Quran tidak dikumpulkan, banyak para sahabat yang wafat ketika dalam peperangan, perang Jisr saja 700 orang wafat, ya kan? Hmm. Perang Yamamah itu sampai 900 orang wafat, orang mukmin yang hafal Quran. Maka khawatir orang yang hafal Quran ini banyak wafat, Al-Quran hilang, begitu ya? Maka bagaimana? Subhanallah Al-Quran ini disimpanlah oleh Abu Bakar Lalu Al-Quran dikumpulkan oleh Umar bin Khattab Menjadi kumpulan Seperti itu Iya, hmm. subhanallah Ini luar biasa sekali ya pemirsa ya Ternyata uh, kita juga masih kurang cukup masih juga yeah. kurang cukup mengenal mengenai Al-Qur'an dan sejarahnya ini. Nanti kalau ditanya sama anak saya saya jadi bingung. Maka <laughs> nah, karena itu boleh ibu-ibu ya. Saya juga ingin bertanya kepada Ustaz Abi Maki tapi setelah yang berikut ini jangan kemana mana pemirsa tetap di Cahaya. Kembali di Cahaya Hati Pemirsa, hari ini kita sedang belajar mengenai sejarah Al-Quran. Nah, minta dilanjutin lagi Ustaz. <laughs> Ternyata ini Al-Qurannya belum ditata serapi ini pada belum. saat uh, Nabi Muhammad SAW masih ada gitu? Iya, masih ada. Jadi ya. Rasulullah wafat, Al-Quran masih berserakan masih seperti tadi ya, tapi ya. terkumpul di hati para sahabat. Uh mhm. -huh. Iya. Selanjutnya, di zaman Abu Bakar yang tadi seperti saya sudah sampaikan, ide Umar bin Khattab untuk dikumpulkan. Akhirnya diterima, begitu. Setelah itu Al-Quran dikumpulkan mm -hmm. Tapi tidak berbentuk begini saja mm -hmm. Karena ada yang di dalam tulang Ada yang di batu yeah. Hanya dikumpulkan dalam satu ruangan mm -hmm. Misalnya surah Al-Fatihah di pojok Al-Baqarah di sini mm -hmm. Ali Imran di sini An-Nisa di sini Al-Ma'idah di sini Hanya berkumpul dalam satu ruangan Begitu ya Abu Bakar wafat Umar Ibn Khattab wafat Di zaman Sayyidina Uthman Nah Perlu diketahui dan pemirsa harus tahu Al-Quran ini awal mulanya diturunkan dalam tujuh huruf Dalam hadisnya Anzalallahu Al-Quran bisa berarti ahruf Al-Quran ini diturunkan dalam tujuh huruf Sampai para ulama sekarang tidak ada yang berani menyatakan Maksud tujuh huruf itu apa Namun ada beberapa ulama menyatakan tujuh huruf itu maksudnya dalam tujuh bahasa kobilah Begitu ya, misalnya, misalnya nih punten, Al-Quran turun di Indonesia, satu dalam bahasa Indonesia, satu lagi bahasa Sunda, satu ya. lagi bahasa Jawa Timur, satu lagi bahasa Medan, bahasa, bahasa Kalimantan, kan semuanya dalam tujuh bahasa kan? Bahasa, ya. Nah, Al-Quran turun dalam tujuh bahasa. Wallahu alam. Ini sebagian ulama dengan menyatakan bahasa Banu Murrah, bahasa bahasa Banu apa namanya Banu Sulaim, Banu Banu dan selanjutnya ya. Maka begitu di zaman Sayyidina Utsman yang tujuh bahasa ini menyebar. Orang-orang berbeda cara membacanya dan merasa paling yang benar yang dibacanya. Ya. Kata Bani ini yang paling benar bacaan saya. Kata Bani ini yang paling benar bacaan saya. Utsman bin Affan menyatakan kalau seandainya ini dibiarkan akan jadi pecah. Satu Qurannya banyak banyak yang beda kan? Menafsirkannya kan iya. apalagi dengan dengan dengan apa? Dengan hawa nafsu kan? Hmm. Akhirnya apa yang terjadi? Subhanallah oleh Utsman bin Affan menjadikan satu bahasa yakni bahasa Arab Quraisy karena Rasulullah orang Quraisy dijadikan Al-Quran dalam bahasa Quraisy. Lalu oleh Utsman bin Affan dikasih tanda sa titik dua di atas, ba iya. titik satu di bawah, mm-hmm. sa titik tiga di atas, begitu kan? Itu dikasih. Maka sekarang ini terkumpullah yang disusun oleh Utsman bin Affan. Sekarang yang ada di kita ini khat Utsmani. Khat Utsmani tulisan yang telah diperbaiki oleh Utsman bin Affan. Sampai sekarang yang kita ambil, yang kita lihat adalah Al-Quran hasil dikumpulkannya oleh Utsman bin Affan seperti itu. Iya. Menarik sekali oh, ternyata ya Ustaz. <laughs> Saya jadi tahu nih kalau eh, kalau ditanya anak saya udah nggak bingung lagi sekarang menjelaskan insya Allah ya. <laughs> Baik, ibu-ibu mungkin ada yang masih penasaran mau bertanya mengenai sejarah Al-Qur'an ini silahkan. Assalamualaikum Pak Ustadz Waalaikumsalam Nama saya Ibu Maimunah Saya mau tanya Apakah memuliakan Al-Quran dengan menciumnya? Terima kasih Pak Ustadz mhm. iya. uh -huh. yeah. Memuliakan dengan Al-Quran dengan menciumnya itu boleh atau enggak gitu Ibu yeah. ya iya. Oh mm -hmm. di mhm. dalam Islam itu sebenarnya uh, ada nggak boleh nggak kita memuliakan Al-Quran dengan mencium? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Cara memuliakan Al-Quran itu banyak sekali ya. Mm -hmm. Namun diantaranya ya cara menciumnya karena yang yang cium itu insya Allah saking cintanya, yeah. saking sukanya misalnya kamu benci saya ya, iya saya benci kamu, coba cium saya. Eh, itu nggak ada ya. <laughs> Jadi kalau benci itu ditampar gitu ya. <laughs> Tapi kalau cinta itu ya diciumnya, dikecupnya seperti itu. Maka Apakah boleh seperti itu untuk memuliakan salah satu untuk memuliakan itu ya dikecupnya disimpan di atas yang paling tinggi di tempat yang paling tinggi tidak berada di bawah seperti kan disimpan di atas ya tidak tergeletak begitu saja ini adalah salah satu cara memuliakannya Umar ibnu Khattab begitu tertarik dengan membaca surah Toha dalam keadaan kafir lalu membuka surah Toha Toha ma anzalna alaikal Quran alitas sampai baca ayat akhirnya dia pegang Quran lalu kecupnya pegang lagi simpan di atas, dikecup, dipegang, seperti itu. Itu salah satu untuk memuliakannya, iya. Namun bukan berarti istilahnya kalau sudah mengecup Al-Quran berarti sudah memuliakan Al-Quran. Belum. Memuliakan Al-Quran ini, maaf. Satu membacanya, yang kedua menghafalnya, ketiga memahaminya, keempat mengerjakan apa yang diinginkan oleh Al-Quran. Baru itu secara syar'i telah memuliakan Al-Quran. Kalau hanya kecup-kecup nggak pernah dibaca ya buat apa? <laughs> Begitu ya. Di atas lemari sampai lupa dibaca gitu. Oh, sampai malah nggak boleh. Ya, malah nggak boleh jadi koleksi gitu. Ya. Jadi koleksi. Ya. <laughs> Subhanallah. Ya, <laughs> jadi seperti. Jadi uh, sejarahnya adalah E, mengapa dicium karena ya, saking cintanya, cintanya. mengapa ya. diletakkan di atas karena saking hormatnya, gitu hormatnya ya, betul seperti jadi itu. ada ada ya bukan hanya sekedar mencium atau meletakkan hmm, di atas betul, aja betul seperti itu iya baik luar biasa menarik sekali nih ibu ibu ada yang ingin bertanya lagi atau ini saking takjubnya jadi diam <laughs> aja ya ibu ya oh boleh tanya lagi ibu silakan mic-nya ibu Mangga, silakan ada lanjutannya ibu silakan ibu silakan ya boleh silakan ini Pak Ustadz kadang kan ya orang kata Al-Quran udah jelek itu ya. gitu terus selalu dibakar terus dikubur itu boleh nggak ajaran nah, Islam? Ya, ini ada Masya Allah lagi. bagus sekali ini. Sekali <laughs> Terima kasih. Pertanyaan tadi ya. akan saya kembalikan, kembalikan lagi. Iya, ya, waktu Umar Ibn eh, Utsman bin Affan kan mengembalikan jadi satu Quran kan, maksudnya satu bahasa. Hmm. Pertanyaannya yang enam kemana? ya Utsman bin Affan yang enam ini diambil lihat di dalam satu kalimat atau kitab banyak para ulama tentang masalah e, sejarah ini Utsman bin Affan huriqo Artinya apa? Dibakar yang enam ini, ya, hmm. dihancurkan karena apa? Untuk menghilangkan perdebatan yang ada nantinya. Ya. Sekarang ini para ulama kalau ada Al-Qur'an tergeletak, berceceran, sudah rusak, caranya kalau disimpan pun tidak ada yang baca, maka daripada berserakan, terinjak segala macam, dihancurkan dengan cara membakarnya selesai. Iya. Oh, begitu ya. Begitu, iya. Iya, iya. Bukan bukan benci, itu lihat dalam perkataan mana ulqatan segala macamnya ataupun ahli siar ataupun ahli eh, tafsir mengatakan misalnya ibu dapat Quran, aduh, ini Quran daripada kayaknya kumpulkan. Iya. Hmm. Bagaimana caranya? Dibakar bukan kebencian yang ada tapi untuk menyelamatkan yang ada niatnya hmm. untuk menyelamatkan. Ibu tahu sejarah singkat saya menyampaikan Abroha ketika mau menghancurkan Ka'bah, karena dia mau menghancurkan, menghilangkan Ka'bah, Allah kirim burung ababil, ya kan? Hmm. Tapi begitu Ka'bah hancur lagi, lalu oleh Walid bin Mughirah dan oleh anak-anaknya ingin memperbaiki Ka'bah ini dengan cara untuk dihancurkannya terlebih dahulu, hmm. ya kan? Dengan niat saya ini untuk menyelamatkan Ka'bah, membangun lagi, dihancurkan dulu Ka'bah, ternyata aman. Iya, tidak ada burung ababi lagi tergantung niat. Hmm. Kalau niat membakar Al-Qur'an benci, itu yang haram. Niat membakar Al-Qur'an dengan cinta dan kasih sayang untuk menyelamatkan, boleh. Dokter aja kalau melihat orang yang penyakitan akhirnya harus diamputasi, dipotong kakinya. Hmm. Bukan dokter kejam, tapi apa? Untuk menyelamatkan harus dipotong kakinya. Seperti itu ya. Jadi jangan sampai uh, keliru untuk menafsirkan ini. Ya, mhm. seperti hmm. itu. Baik, dan uh, apapun tindakan kita termasuk terhadap Al-Qur'an ini ya. harus dengan niat yang baik dan juga uh, memakai hati ya Ustaz Betul, ya. Jadi itu. mencium ataupun melakukan tindakan-tindakan lain memang ada niatnya dan uh, menggunakan perasaan dan ya. uh, segala hormat kita dengan tulus gitu ya Ustaz ya. betul, ya. Betul. Baik pemirsa, ada ini sangat menarik sekali pemirsa. Ada satu segmen lagi pastinya yang lebih menarik dari ini karena itu jangan kemana mana tetap di cahaya hati. Pemirsa bicara mengenai sejarah Al-Quran ini luar biasa sekali Banyak sekali yang bisa dibahas Karena saya selalu ingin penuh pertanyaan di kepala saya sebenarnya Nah yang ini yang paling lama pertanyaan yang menumpuk di iya. kepala nih Ustaz Mengenai sejarah Al-Quran adalah uh, ayat pertama yang diterima oleh uh, Nabi Muhammad adalah ikro katanya Betul, begitu. yeah, yeah, yeah. Tapi mengapa begitu disusun di Al-Qur'an ini Al-Fatihah lah yang pertama uh, ada. ada gitu ya Ustaz. Kenapa nggak disusun berdasarkan uh, apa kapan-kapannya ayat itu turun yeah. tapi uh, ini lain lagi penyusunannya sebenarnya iya. menyusun siapa dan mengapa disusun seperti sekarang ini. Yeah. Masya Allah, ini pertanyaan luar biasa begitu ya. Jawabannya dua hari sebelumnya. Oh, jawabannya ya. dua hari gitu ya. Tapi insya Allah dengan singkat ya. <laughs> Iya. Singkat kita akan sampaikan bahwa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tolong pahami maknanya ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ya. Bacalah dengan nama Tuhanmu ya yang telah menciptakan bismillahirrahmanirrahim khalaq yang telah menciptakan segala sesuatu bacalah dengan nama Tuhanmu kenapa awal mulanya Iqra tapi adanya di dalam Al-Qur'an itu adalah surah Al-Fatihah hmm. punten surah Al-Fatihah ayat pertamanya apa bismillahirrahmanirrahim ya kan Artinya surah ataupun al-alaq ayat kelima ini Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min alaq Iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam al insana malam ya'lam Ini maknanya adalah sama dengan mengatakan bismillah Kan tadi bacalah dengan nama Tuhanmu Begitu kan? Ya. Kita kata bismillah aku baca dengan nama Allah mhm. jadi jadi ringkasan surah al-alaq nomor 1 sampai 5 iya. ini itu berada di satu firman Allah ayat pertama surah pertama Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita ungkapkan Iqra bismirabbikal Iqra bismirabbikal ladzi khalaq, begitu ya. Dengan mana makna Bismillahirrahmanirrahim itulah sama maknanya. Hmm. Coba di, direnungi seperti itu. Lah ahli mufassirin menyatakan seperti itu. Hmm. Lalu pertanyaan yang lebih hebat lagi, siapa yang telah menyusunnya? Al-Fatihah, Al-Baqarah, begitu kan? Hmm. Surat ini, surat ini, sampai akhirnya surah An-Nas, siapa yang menyusunnya? Di sini ada tiga pendapat. Satu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala langsung. Iya, wahyu dari Allah. Ya Muhammad, ini surah Al-Alaq. Nanti kamu simpan di nomor sekian ya, nomor surahnya. Ya Muhammad ini adalah surah Taubah Kamu simpan di nomor ayat atau di surah 33 ya Begitu ya Ya Muhammad ini surah Al-Baqarah Kamu simpan di Ini pendapat yang paling banyak Langsung Allah menyampaikan su, uh, satu ayat Ataupun surah berikut susunannya Iya Itu yang pertama Yang kedua Hasil Rasulullah sendiri yang menyimpannya jadi Rasulullah oh, ini disimpan di sini, ini hasil Rasulullah, begitu ya. Dan yang ketiga ada yang menyatakan ya tadi hasil Umar ibnu Khattab ataupun para sahabat yang menentukannya. Kita sekarang bagi orang-orang beriman tidak perlu untuk meributkan ini siapa yang menyusunnya Allah, Rasulullah, apa sahabat. Yang jelas ada satu kalimat di dalam Al-Qur'an, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Kami yang menurunkan Al-Qur'an, kata Allah, maka kami akan menjaganya. Berarti Al-Quran dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala Siapapun yang menyusun Siapapun yang telah menyimpannya Tetap Allah yang telah menjaganya Begitu ya. Mau Allah yang menentukan surahnya, mau Rasulullah yang menentukan uh, apa namanya? uh, tahapannya, mau para sahabat yang menentukan tahapannya, tetap adalah Allah yang menjaga Al-Qur'an ini. Itu yang harus diyakini oleh kita. Jadi tidak perlu dengan menyebutkan kalimatnya uh, meributkan siapa yang menetapkan ini segala macam, tapi yang jelas ada tiga pendapat dan semuanya benar, ya. Namun yang jelas sangat jelas Al-Qur'an diturunkan oleh Allah dan Allah yang menjaganya. Dari awal sampai akhir Allah jaga tidak ada perubahan. Iya. Makanya Al-Qur'an dijaga oleh Allah sampai saat ini ada yang perubahan Al-Qur'an. Tidak ada. Tidak ada. Kalau mau berubah, punten kalau mau berubah, ini tak kan tadi titiknya dua di atas. Iya. Kalau tambah titik satu aja jadi berubah nggak? Berubah. Berubah kan? Sangat berubah. Tadi ya misalnya titiknya dua kan, dicoret satu jadi berubah nggak? Berubah. Tapi ada nggak yang mampu merubah seperti sampai saat ini? Tidak ada karena Allah menurunkan dan Allah menjaganya. Seperti itu. Baik, iya. Wah, luar biasa menarik sekali ya Ibu ya. Hari ini kita eh, bicara mengenai sejarah Al-Qur'an dan menyadari kita bahwa mempelajari uh, sejarah bagaimana Al-Qur'an turun, dirancangnya uh, eh, dan lain sebagainya ternyata bisa menambah kecintaan kita kepada Al-Qur'an Insya Allah ya Ibu. Ibu dari uh, Majelis Taalim Ar-Rahmah ya Ibu, terima kasih banyak sudah menemani saya. Mudah-mudahan besok-besok kesini lagi temenin saya lagi Ibu insya Allah ya. Amin. Dan pemirsa di rumah uh, hari ini cukup sekian dulu. Kami akan hadir kembali kembali dengan uh, perbincangan yang lebih menarik lagi dan sebelum menutup acara ini ada doa yang ingin disampaikan oleh Ustaz Abi Mahdi silakan Ustaz kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan insyaallah doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala nastaghfiruka wa natubu ilaika ya rahman Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad Allahumma ij'al fi qulubina nura wa fi sam'ina nura wa fi absarina nura rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir ya Allah ya rahman ya rahim berikanlah kepada kami cahaya yang ada di dalam hati kami ini untuk selalu berkembang sesungguhnya engkaulah nurun ala nur cahaya di atas cahaya cahaya yang selalu memberikan hidayahnya kepada kami, yang selalu memberikan kepada kami keilmuan, yang selalu merasakan keilmuan Allah lah yang akan mendapatkan kebahagiaan saat hidup di dunia ini. Ya Rahmanu Ya Rahim, berikanlah cahaya ke dalam hati kami, pikiran kami, khutbah kami, sehingga kami pun ingin memohon kepadamu dengan kata-kata yang lebih indah lagi dalam firmanmu. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, sempurnakanlah cahaya yang ada di dalam diri kami ini, sehingga dengan cahaya inilah kami bisa merenggut kenikmatan dunia akhirat bimbinglah kami untuk menuju cintamu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin dan pemirsa akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kasih Bu